Bagaimana cara mendidik anak agar tidak mudah berbohong? Jawabannya kembali pada orang tuanya. Paham tidak? Makanya dikatakan di awal tadi, orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak anak Orang tua yang langsung mendidik anaknya dengan kejujuran. Supaya supaya dia jujur. Dan digambarkan kepada sang anak jeleknya kedosaan Itu orang tua orang tua. Dari mana itu anak bisa berbohong? Yang pertama, ya orang tua sendiri. Bisa jadi itu orang tua ngoroi anaknya. Mungkin dalam perkara yang sepele, tapi terekam dalam eh, dalam benak sang anak, ditiru sama dia. Contohnya sepele, datang anaknya, bi, minta uang bi, mau beli jajan bi, jajan apa nak? Misalkan dia kepengen apa gitu, ya mungkin ringan lah barangkali ah, pengen cireng kek, cilok kek, atau jajan apa gitu ya. Hmm? Ya nanti sore, nanti sore, nanti sore, nanti sore, nanti sore gitu. Orang tanya, mungkin lagi sibuk nanti sore gitu. Anak nunggu. Sore kok mafi kabar wala kalam wala syai. Angin tok ae. Duh. Boro iki. Mungkin aku antum enggak sadar. Jadi dia merekam dia merekam. Hmm. Atau yang langsung menjanjikan. Nanti kalau pas liburan kita main ke sini. Anak seneng kan? Direkam sama dia. Pas pada waktu ditagih, bah, gimana? Katanya mau lebih ke sini. Sopo sih ngomong kayak ngono. Yang bilang siapa? Dulu apa mengatakan begitu? Kapan? Gitu. Ya, juga dia ada kesempatan nggak ada kesempatan ya nggak usah lah bagi itu mungkin angin lalu bagi anak itu perkara besar dipegang sama dia oh, berarti apa aku goro ini ah aku goro ditiru nah, repotnya anak kalau niru itu pengembangannya banyak bapaknya cuma satu dua contoh anaknya bisa puluhan eh, yang lainnya intinya boleh goro atau yang kedua dari teman-temannya ini dua faktor yang paling besar. Sehingga yang pertama antum sebagai orang tua harus mendidik anak sebab apa, eh, dengan kejujuran menjadi tauladan anak dalam perkara sudukun dan jangan gadib. Yang kedua tentu lingkungan yang ada itu. Di, dikasih pengertian anak supaya bersahabat dengan yang orang yang jujur dan diwanti jangan berdusta. Ada temannya kau berdusta, jangan diikuti. Tegur teman tadi itu. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab. <coughs> Bolehkah orang tua mendiamkan anaknya ketika berbuat salah? Ini kembali kepada kemaslahatan. Ini kan salah satu bentuk hukuman iqab. Yang paling tahu orang tuanya. Ketika dia memandang dengan diamnya orang tua, anak ngerti kesalahannya. Berubah minta maaf, yakfi. Cukup itu yang terbaik. Itu yang terbaik. difahami ya? dari itu yang uh, barakallahu fikum uh, dalam rumah tangga ya dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau udah beliau marah gitu, gak banyak ngomong tapi wajahnya kelihatan memerah. Merah gitu. Nah, para istrinya paham. Lagi marah ini. Barakallahu fikum. Ada kalanya e, sebaliknya istri-istrinya yang marah Rasul paham. Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tahu wahai Aisyah, kapan kamu senang, kapan kamu nggak suka, kapan kamu ridho, kapan kamu marah. Bagaimana ya Rasulullah? Kamu kalau suka, kamu lagi ridho, mesti kalau kamu bersumpah mengatakan warabi Muhammad. Demi Rabbi Muhammad. Tapi kalau pas kamu lagi uring-uringan mesti mengatakan Oropi oh, Ibrahim. Muhammad ini siapa? Suaminya kan. Kok nggak nyebut nama suaminya? Suaminya kan seorang Nabi seorang Rasul. Kok nggak nggak mengatakan Oropi oh, Muhammad, Oropi oh, Ibrahim. Tapi halus. Ini penting. Kaidah umum dalam iqab hukum anak memulai dengan perkara yang paling ringan. Tapi jangan memulai dengan perkara yang besar. Bahayanya kalau yang besar tidak manfaat, nggak ngefek, atau susah nyari yang lebih besar lagi. Balil ya. Yang enteng-enteng nggak laku. Maka mulai yang paling ringan, mendiamkan yang paling ringan. Ketika itu anak paham dengan orang tuanya diam, paham dia salah dan minta maaf, bagus. Cukup dengan diem. Begitu dia ngerti dia salah, panggil. Dikasih wejangan. Ini yang penting dikasih ujangan setelah itu, kasih ujangan, kasih tausiah dengan lemah lembut, dengan perhatian, diarahkan pada perkara yang baik. Bukan menengtok, enggak. Mendiamkan, tahu dia salah, minta maaf, panggil, kasih ujangan. Dapat ilmu dari situ. Barakallahu fikum, Allah taala alam bisawab. <coughs> Bagaimana cara mendidik anak yang suka beli jajan? Apakah dituruti semuanya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, Ikhwan. Yang pertama jajannya yang halal, jangan yang haram. Dua jajannya yang bermanfaat, jangan yang memotorotkan. Yep. Dan yang ketiga tidak semua dipenuhi. Antum harus bisa mendidik anak untuk prihatin. Itu penting. Dan uh, menanamkan kepada mereka tidak semua yang kamu minta dipenuhi. Itu sangat penting. Supaya dia memahami kita orangnya tidak paham dia. Kalau tidak, ya sudah. Paling pol kalau anak modal cuma satu, nangis. Ya tidak Nangis. Karena, karena tiap hari kamu turuti. Beli apa? Citos. Ah. Beli apa? Cilok. Ya Allah. Beli apa? Pentol. Ya Allah. Beli apa? Semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas kamunya. Nah itu nak, udah. Oh, Oh, nangis nah, kadang orang tua terlalu sayang itu nangis gak tega deh ya sudah kasih gitu. terus begitu akhirnya ada efek yang kurang bagus total dalam jiwa dia semua yang dia minta harus dipenuhi ini berbahaya yang berikutnya lagi di, di masa akan datang tidak terbiasa dengan hidup prihatin ini juga kurang bagus sehingga dipenuhi Kada kalang jangan dipenuhi <clears throat> sehingga dikasih bujangan tadi itu dipahami ya nah, tidak semua yang kamu minta dipenuhi tadi sudah jajan jajan lagi Insya Allah yang berikutnya lagi bahagia dengan cara yang bagus kecuali kalau memang jajannya itu memang untuk e, tumbuh kembangnya dia yang rutin ya nah, gizinya dia yang rutin ya nah, dia dikasih makan saya tiga kali plus jajan yang bergizi gitu Wong itu perkembangan dia. Ya ki ono, jangan bakhil. Lain kan pembahasannya. Jangan bakhil. Hah? Antum biasa ngasih anak makan tiga kali, ada jajannya. Pagi misalkan kasih bubur, ah, apa siangnya dikasih buah, malam dikasih penganan yang berbobot gitu supaya dia tumbuh kembang. Ya ki ono jangan bakhil-bakhil, Jangan nunggu dia minta, bi di bubur bi. Langsung kasih. Tempat perkembangan anak. Lain ya. Ini kan jajan, perkara yang sesungguhnya tambahan-tambahan gitu saja. Kadang dipenuhi, kadang tidak. Untuk mendidik dan melatih anak hidup prihatin barakallahu <clears throat> Didahulukan mana suami bertawun ke temannya, sedangkan si suami belum bekerja dan tidak menafkahi istrinya dalam tidak menafkahi istrinya dari bentuk pangan dan lain-lainnya. Masya Allah. Ini saya sebaca membaca keterangannya ya. Kalau dari soal yang seperti ini mestinya sang suami mendahulukan keluarganya. Yang pertama kali kamu urus diri kamu, kemudian anak istri kamu, baru kemudian family kamu yang kamu tanggung, baru kemudian yang selain mereka. Yang selain mereka. Ya mohon maaf termasuk suami yang kurang bertanggung jawab sama istrinya bakhil, sama anaknya bakhil, marah orang openi, sama teman-temannya masya Allah omber, ada salah besar. Kecuali bab ta'awunnya itu bukan terkait dengan harta benda, lain pembahasan. Misal, ada teman dia lagi bangun rumah, ya, ya Allah kerja bakti, antum ta'awun dengan fisik, antum bantu ambil semainya atau apanya atau apanya begitu, ada labas. Nggak ada sangkut pautnya dengan masalah yang di rumah. Difahami misalnya ya. Kalau terkait dengan bab masalah nafkah, maka harus mengedepankan uh, keluarganya. Ingat nafkah yang kamu berikan kepada keluarga itu nafkah yang paling afdal, infak yang paling afdal, sedekah yang paling afdal, lebih afdal daripada infak fisabilillah dan juga yang lain-lainnya barakallahu Mana yang wajib didahulukan Ustaz? Berkorban ketika idul adha atau melunasi hutang riba biar selesai. Selesaikan hutang kamu. Itu yang paling penting terkait dengan hukum adab. Selesaikan semua urusan kamu dengan masalah riba. Hatamkan sudah. Selebihnya tabung lagi untuk berkorban. Saya pemuda yang belum lama hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana ini? Labas. Sedikit dikasih maklumat. Hijrah itu ada dimaknakan hijrah dari larangan-larangan agama menuju perintah agama. Ini yang hakiki. Al-muhajiru man taraka ma an. Rasul mengatakan dalam sabdanya seorang muhajir yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Yang ini benar. Barakallahu Itu kalau memandangkan hijau dari Pekalongan menuju ke tempat yang lainnya, ini salah. Yang ada dari negeri Islam, dari negeri kufur ke negeri Islam atau negeri yang menakutkan ke negeri yang negeri yang aman. Itu hijau dengan mana intikal pindah tempat. Mungkin ini sekarang hijrah dari perkara yang buruk ke perkara yang baik. Hair insyaallah. Saya pemuda yang belum lama hijrah. Masalahnya, saya punya tato. <clears throat> Apakah soal saya sah ketika saya sudah taubat? Apakah wajib dihilangkan tatonya? Nah, ketika ada uh, kemungkinan dan kemampuan menghilangkan tato, wajib dihilangkan. Wajib. Mungkin tidak kalau sekarang tato dihilangkan? Bisa, hilang. Ya resiko ya akhi. Antum bikin tato juga pakai uang. Ya mana? Iya, antum kan yang tanya. Nah <coughs> gitu ya. Nah, menghilangkan itu juga pakai uang. Terus itu. Itu benar bukti jujurnya tobatnya antum. Hilangkan. Hilang saya pembahasan. Sesuatu antum sah barakallahu fikum. Tapi ketika barakallahu fikum uh, apa namanya? e, tidak ada kemampuan sama sekali untuk menghilangkan tato atau tidak bisa dihilangkan dan tatonya antum itu ada di anggota wudhu di anggota wudhu maka di sini babnya menggunakan bab fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau berwudhu sebagaimana biasa dan banyak bertaubat beristighfar kepada Allah azza wajal antum salat sah insyaallah taala dikatakan tidak memungkinkan bagi antum untuk menghilangkannya tapi kalau mungkin wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa Ahem. <coughs> Apa yang harus dilakukan? Apabila ada orang yang melintas di depan kita ketika sholat sunnah dalam keadaan kita nggak siap untuk menghentikan orang tersebut, sehingga itu orang melintasi sutrohnya kita. Ya sudah lewat. gimana? <clears throat> Anda nah, lagi ladang sutroh misalkan tembok atau apa gitu ya. Allah Akbar Ada yang mau lewat karena itu cegah begini. Set gitu. Anda lagi khusus atau ada yang lewat, lewat sudah, nggak sempat. Ya udah lewat. Terus apa, -apa lagi? <clears throat> mungkin pertanyaannya, mungkin pertanyaannya, sah tidak salatnya antum? Kan gitu ya? Jawabannya sah. Kecuali kalau yang lewat adalah satu perempuan yang telah balik. Nah, Yang, yang, yang, yang, yang kedua uh, eh, al kalbul aswad anjing hitam. Satu lagi apa ya, ada tiga masalah. Ada tiga lagi lupa saya. Ini tiga poin yang disebutkan dalam sebuah hadis maka dikatakan batal. Tapi kalau yang lewat rejal ya sudah lewat mau apa lagi? Nanti <clears throat> nggak bersalah, nanti nggak berdosa, yang salah dianya. Paham ya? Jangan dikejar, langsung kejar. Atau Atau malah batal sholatnya. <clears throat> udah lewat, lewat sudah kecuali kalau yang sholat perempuan yang sudah balik pendapat yang sahih batal yang itu itu dengan nas hadisnya Rasulullah SAW oh himar keledai yang tiga hewan wanita yang sudah balik anjing hitam dan himar keledai dikatakan bedanya apa hitam sama sama, sama yang lain al al aswad wa syaitan anjing hitam adalah setan <coughs> jam satu tulisannya yang bagus ya Gak kewaca iki. Allah alam bisawab <clears throat> Anak yang soleh dan soleha itu Apakah harus bermansalaf Iya Nah kalau dia manhajah khawarij ya Sesat Dia pemahaman syiah ya Sesat Ya harus dengan mansalaf salaf ya Mana salaf itu adalah Islam itu sendiri. Salaf adalah Islam, Islam adalah salaf. Islam yang benar adalah manhajus salaf. Harus. Kalau tidak, <laughs> ya bukan namanya anak soleh. <clears throat> Ada orang yang akhlaknya bagus, perangannya masya Allah, muamalahnya baik dengan yang lainnya. Ternyata dia seorang barakalafikum yang punya pemahaman wahdatul wujud. Sesak. Itu orang soleh ya. Paham ya? Akhlaknya baik, tapi muab, tapi amaliyah dia amaliyah bid'ah semuanya. Sesat berkata orang soleh ya. Kalau dengan pemahaman salah yang benar. Jadi bukan semata-mata akhlakiyah. Semuanya masuk, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Hadza rajulun soleh. <clears throat> Apakah sahih hadis yang menyatakan Rasulullah SAW meluruskan barisan soft salat seperti memasukkan anak panah sahih dalam Bukhari Muslim nah sehingga diluruskan lempeng kenceng begitu Hah? dah bah, baru belum mulai lagi Mem memulai sholatnya <clears throat> kedua ketiga kalau memungkinkan kalau memungkinkan minta salah satu dari mereka yang meluruskan soft sehingga masing-masing soft ada tora yang meluruskannya saya belakang <clears throat> lompong semuanya baru Allahu Akbar di sebuah dalam e, riwayat tersebut ketika Rasul selesai apa namanya melempengkan soft tadi baru mau takbir ada yang nongol jadi dia maju sedikit begitu kelihatan langsung beliau tegur langsung beliau tegur barakallahu <clears throat> nah itu dia tugasnya imam sholat barakallahu fikum <clears throat> Apakah benar seorang ibu berperan penting menjadikan anaknya son solihah? Iya, ya semuanya, bapaknya ya juga ibunya, terutama dari pihak uminya dikarenakan yang selalu bersama dengan anak-anaknya di rumah. Sehingga seperti yang diutarakan sebelumnya di antara cara mentarbiyah anak ialah jauh-jauh sebelumnya harus dipilihkan ibu yang soleha. Makanya direplay yang dari subuh, direplay ya, nanti ketemu, ketemu lagi. Ya Pak Ustaz, dulunya kan tidak ngerti ilmu. Golek apa ya apa ya apa. <laughs> ya sekarang ini disolehahkan. Yang ngaji bareng-bareng. Jangan kemudian kamu nggak solehah, firak, mulai Gitu. Nggak, disolehahkan. Kamu berdakwah kepada e, ibunya tadi, gitu ya. Ngaji bareng-bareng, disolehahkan. Ya. <coughs> Nambahnya ya orang apa-apa. Karena yang boleh. Ini jangan kemudian wah memilih ibu yang solehah. Nah, ini ibunya dari awal nuzwat ini nggak solehah ya. Sama-sama dulu kayak gitu kayak, kayak gitu semua. Yes, ya Firak, eh, Firak, Firak, Firak Tak carikan ibu, ibu yang baru Yang solehah Jangan di ditambah Yang ada disolehahkan Insya Allah Masya Allah Banyak banget ya ah, Bagaimana hukumnya ketika eh, kita sehabis mandi lalu berwudu tanpa memakai baju? Tidak ada masalah. Selama kamu seorang diri di situ. Tidak ada ada sangkut pautnya antara keabsahan wudhu dengan antum e, terbuka auratnya. Enggak ada sangkut pautnya. Dipahami tidak? Wudhu itu kan ada tata caranya. Selama tata cara tadi terpenuhi semuanya, sah wudhunya Pembahasan berikutnya, apakah bisa wudhu di tempat mandi tadi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Cuman ketika membaca bismillah di awal dan doa wudhunya di hati. <coughs> Difahami ya? Paham tak? Atau misalkan untuk punya kamar besar. Kamar besar ya. Di situ antum ada kamar mandi sendiri. Ada di luarnya tempat wudhu. Di kamarnya ada semua itu. Antum seorang diri. Antum kunci, antum gak pakai apa, gak pakai apa, gak pakai apa-apa sudah. Antum berwudhu, sama nggak sah? Ya sah-sah saja ya penting wudhu ya syar'i nggak ada sangkut pautnya dengan antum nggak pakai baju dipahami nggak Allah saya baru baru tahu kalau ada nah, barang siapa yang berwudu nggak pakai baju nggak sah wudunya nggak perlu denger kayak gini eh, Allah Ustaz. dipahami nggak Nah, terkait dengan itu kan terkait dengan tab aurat selama nggak ada yang melihat labas. Wudu terkait dengan tata cara yang syar'i. Selama dipenuhi sah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita punya nama pemberian orang tua Namanya seperti namanya orang Nasoro Setelah berkeluarga nama yang dikenal di kalangan teman-teman nama kunia. Tapi jika TP atau identitas yang lain masih tetap nama asli Apakah harus diganti? Kalau mungkin antum ganti. Kalau mungkin antum ganti. Ya harus mengurus ke pihak e, kependudukan. Dinas kependudukan. Ya kalau mungkin mungkin gantiin. Ya harus sidang segala macam sampai jadi. Kalau bisa ganti. Itu bukti antum betul-betul kepingin hijrah nama. Kalau nggak mungkin ya sudah, mau apa lagi? Yang KTP seperti itu yang dimasyurkan nama yang bagus gitu ya namanya Yohanes Yohanes Oh pergi namanya orang Kristen ya iya iya ya sudah nanti ganti nama namamu siapa Yunus <clears throat> namamu siapa Yunus sudah Zain kan sudah masyur di ya, kalau punya Yunus selesai sudah KTP tadi kan Yohanes. Kalau mungkin diganti-ganti. Kalau nggak mungkin ya sudah. Mau apa lagi? Wattaqullaha masata'tum. <coughs> Allah musta'an. Saya mau tanya Ustaz. Kalau akhwat kerja di luar negeri, TKW. Di negara bukan muslim hukumnya apa? Nah kok di negara non muslim, hatta di negara muslim TKW tidak boleh. Kecuali dia bersama dengan mahromnya. Nah, ya kok jauh-jauh TKW. Seorang muslimah safar ke sebuah tempat dengan tanpa mahram hukumnya apa hukumnya haram yes paham sore ya nah, apalagi uh, tanpa mahram wah musafar wah ke negeri yang kafir lagi haram ya, double double jelas tidak boleh barakallahu <clears throat> sangat besar marah bahayanya barakallahu ada pun kalau laki-laki yang bekerja di negerinya kaum kufar itu disebutkan oleh para ulama cukup panjang ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, dia memiliki akidah yang kuat, pemahaman agama yang mapan, yang mumpuni supaya selamat dari syubhatnya kaum kufar, syahwat yang ada di negara kaum kufar. Yang kedua, aman dari fitnah mereka. Tiga, pekerjaannya halal ada, yang bukan yang keempat tidak ada pekerjaan di, di, di tempatnya dia itu laki-laki nah, ini perempuan ya. kalau perempuan semata-mata dia safar safar tanpa mahram sudah haram abang itu bekerja tanpa haram lagi karena urusan nafkah kepada siapa laki-laki ke non muslim lagi lebih haram lagi double double wong jahilah lagi tidak ngerti ilmu agama sama sekali tambah haram lagi sampai suaranya terbawa lagi itu efek negatifnya para pelaku Allah Yesus jamnya kok nggak gerak-gerak ya kon waduh dari ya, jam situ terus ya kon bagaimana kalau sudah terlanjur sudah terlanjur mendidik anak dengan cara yang keras. Tobat, istighfar. Ganti caranya. Sekarang antum didik anak antum dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jangan merasa gengsi untuk minta maaf kepada mereka semua. Jangan gengsi. Kumpulkan mereka semua, sampaikan kepada mereka ah, permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan seterus-terusnya Abah minta maaf selama ini Abah didik kalian dengan cara yang keras. Itu perkara yang salah. Ya, mohon maafkan Abah. Faham sebab mereka tahu. Kemudian dalam keseharian antum tarbiyah mereka dengan rahmah, dengan syafaqah. Jadi langsung real, dipraktekkan langsung dalam e, kondisi real tarbiyahnya antum dengan anak-anak. Barakallahu fikum. <clears throat> insyaallah khair insyaallah Kalau anak sudah tujuh tahun dan disuruh sholat tapi masih bolong-bolong, kadang mau, kadang tidak, bagaimana solusinya? Ini jangan terlalu dikekang. Usia tujuh tahun itu usia baru latihan sholat. Ada masa sekitar tiga tahun ke depan sampai sampai usia sepuluh tahun. Sehingga jangan dibiarkan, jangan terlalu dikekang. Disupport, disemangati, diajari. Hakata. Barakallahu Dipahami soalnya. Nah, sampai usia sepuluh tahun tegas. Dipukul boleh. Dalam perkara seperti ini barakallahu Sebagian ulama berpendapat anak itu jangan dahulu dilatih untuk sholat sampai usia uh, usia tujuh tahun. Jangan riwayat ini. Kenapa demikian? Dikarenakan kebanyakan anak belum bisa memahami kaifiah sholat dengan sebenar-benarnya. Yang dianjurkan mereka diajak diajak melihat kaum muslimin sholat. Sehingga e, dilatih mereka diajak ke masjid tapi bukan dimasukkan dalam soft. Taib taruh di depan atau di belakang begitu. Diminta lihat ini kaum muslim sedang sholat. Ini ibadah kamu namanya sholat. Lihat mereka sholat, contoh mereka. Maka dengan dilatih sehingga mereka ngerti oh ada sholat paham oh caranya gini gini gini gini gini gini cermati Begitu usia tujuh tahun diajari kaifiahnya. Tujuh tahun sudah mulai e, berkembang otaknya, bisa menerima banyak perkara. Disampaikan dengan cara yang bagus, latihan sholat. Kemudian dia diminta untuk sholat, maju untuk sholat. Sampai usia 10 tahun dilepas. Ada yang mengatakan demikian para pelatih Allah taala alam bisawab. <clears throat> Anak usia 1 sampai 2 tahun kadang atau sering menangis, menjerit-jerit. Bolehkah kita bersuara keras? Karena ditenangkan agak sulit. Tidak apa dibentak kan ya, Ya, gitu ya. di ya, usia setahun, itu usia bayi. Ya sabar oh, ya, namanya setahun si bayi ya gitu. Pekerjaan dia tangis, mimik, tidur. Eh, eh. Sudah kata lagi yang lainnya. Ya apa ya? Ya begitu. Ya tetap tenang kan Mungkin eh, nangisnya karena perutnya kembung, mungkin karena lagi BAB, mungkin dia lapar atau mungkin yang lainnya, atau mungkin dia kepanasan, atau mungkin dia kecapean, atau mungkin dia lagi sakit. Jadi orang tua dia ngomong lagi si umur setahun, nangis, tuh aduh, aduh, aduh ya nggak sepantasnya nggak sepantasnya gitu ya dalam usia sih setahun dong tahun ya bahaya Allah misal <clears throat> ada orang tua yang Allah musta'an yang mungkin nggak punya agama ya kan ya dinya kurang jadi itu anaknya bayi tadi itu nangis terus banting Allah Baca-baca berita bikin miris semua ada yang dipanting, ada yang dicelupkan di air, ada yang di ya Allah cek Allah musta'an. Jadi ada rahmah, ada syafaqah ya. Kira-kira kalau antum melihat ada seseorang, ada orang lain ya bukan antum orang lain. <coughs> dia punya anak bayi, setahun dua tahun. Hmm, dimarah-marahi. Weh meneng, skut. Atau yang lihat kira-kira apa reaksinya tuh? Hah? Ya apa ya, Pak? Iki wong tuwa ya apa sih siji? Nah masih bayi nang lak wajar. Coba barangkali mungkin dia sakit perut atau kembung atau mau ganti pempes atau apa. Banyak asbab lah. ngabuk-ngabuk, ngamuk uring-uringan sampai anaknya mau digigit-gigit kan. Oh. Ini, ini agak sedikit aneh ya. Yang sayang sama anak, para kolonel. <clears throat> Wallahu taala alam bisawab. Iya sih. Apakah anak soleha dengan putri kan? Apakah anak soleha juga memberikan faedah untuk kedua orang tuanya dalam barzakh nanti, atau hanya anak soleh? Iya Kalian, dua-duanya kata-kata waladun soleh Waladun itu meliputi ibnun wa bintun. Putra-putri. Sama. Cuman kita kan kadang menggunakan bahasa anak soleh, anak soleh gitu. Itu umum bagi perempuan. Paham ya? Jangan soleh terus ini. Soleh hanya mana? Ya sama saja. Sama saja para الصواب Masa masih tanya sih? Kayaknya udah gamblang banget ya, Pak Contoh konkret, contoh kasus orang tua yang mendidik anak dengan tarbiyah duniawi seperti apa? Kalau aku harus gamblang ya. Iyalah. Belum tergambar tak? Setahu saya gablang banget ya. Nah, iya sih. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini juga begitu. Banyak yang wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya membina keluarga bahagia dengan dua anak penurut dan soleh. Tak kepek loro gitu. Yang banyak anaknya, yang banyak anaknya. Rasul mengatakan dalam sabdanya tazawwaju alwadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumul qiyamah nikahi wanita yang wadud yang sangat penyayang suami dan anak-anaknya walud yang subur yang gemar beranak pinak karena aku akan berbangga dengan jumlah kamu yang banyak di hari kiamat yang banyak yang banyak sebanyak mungkin sebanyak mungkin para kalau itu kemudian ditarbiyah dengan tarbiyah salihah pembahasannya lain Eh, sebagian disebutkan di awal disebut tadi selebihnya ya tema khusus ya, membina rumah tangga bahagia itu tema khusus yang jelas tidak hanya dengan dua anak rumah tangga bahagia dengan banyak anak itu gitu ya itu tema khusus ya sehingga waktunya yang lain atau mungkin dari yang lain atau atau mencari tema-tema eh, daurah yang pernah ada yang membahas